Kalau yang ditanyakan nanti adalah dari maful mutlak, maka kam istifhamia ini nanti di irob nanti sebagai maf'ulun mutlak. Dan dia isimnya berarti nanti Irabnya adalah fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun mutlakin. Kalau nanti yang dia tanyakan adalah maf'ulun bi, maka fi mahalin nasbin adalah sebagai maf'ulun maf'ulun bi. Berikutnya, kalau yang ditanyakan adalah maf'ul fi, contoh kam sa'atan Perhatikan kalau yang dia tanyakan nanti adalah bab maf'ul fi, maka nanti dia di sini kam fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Seperti kam sa'atan makasa berapa jamkah dia telah menetap? Maka nanti sa'atan kan sebagai maf'ul fi-nya. Maka kamnya di sini yang menjadi fi mahalli nasbin maf'ulun fi sa'atannya menjadi tamyiznya. kalau contohnya di atas ya kamsa atan makasa atau kalau yang ditanyakan itu adalah khobar dari fiil nakis berarti kana dan saudara-saudaranya maka nanti maka nanti fi mahali nasbin sebagai khobarnya kana atau saudara-saudaranya seperti kam kolaman kanat atklamuka akla muka di sini sebagai isimnya kanat khobarnya adalah kolaman maka kam di sini menjadi fi mahalin nasbin khobaru kana kolamannya menjadi tamis dari kam itu sendiri Keadaan berikutnya, apabila didahului oleh huruf jer atau mudof, maka nanti dia fi mahalli jarrin. Tamiz setelahnya sebagai mudof ilaih. Seperti bikam dinarin ishtaroita al-manzilah. Berapa dinarkah engkau membeli rumah itu? Di situ ada ba harfu jer, bikam. Berarti kam di sini fi mahalli jarrin majrurun. Karena didahului oleh harfu jarrin. Atau nanti ada mudhof ada mudhof sebelumnya kam sebagai mudhof ilaihnya. Ya. Kam sebagai mudhof ilaihnya. Fi mahali jarin. Kalau huruf jar karena kemasukan harfu jar. Kalau kemasukan mudhof didahului oleh mudhof maka fi mahali jarin sebagai mudhofun ilaih. Yang berikutnya apabila tidak berada pada salah satu dari tempat yang telah disebutkan di atas. Bukan menanyakan tentang maf'ul bi, bukan menanyakan tentang maf'ul mutlak, bukan menanyakan tentang maf'ul fi. Tidak didahului juga oleh harfu jer. Bukan menanyakan tentang khobarnya fi'il nakis. Maka kalau begitu, dia fi mahalli rof'in sebagai mubtadaun. Ya, fi mahalli raf'in mubtada'un. Seperti kam qalaman ma'aka. Ya, ada berapa pulpen bersamamu? Kam qalaman ma'aka. Lihat syahidnya ya. Kolaman yang ditanyakan pertama bukan tentang maf'ul mutlak. Kam kolaman ma'aka. Bukan tentang maful mutlak yang ditanyakan karena tidak ada fiil yang satu lafad dengannya. Kemudian juga bukan tentang maful bih karena ma'aka tidak ada fiil yang muta'addi setelah setelahnya. Kemudian bukan juga tentang maf'ul fi karena kolaman bukan berbentuk zo, zorof. Kemudian bukan juga ditanya tentang khobarnya fi'il nakis karena setelahnya tidak ada kana dan saudara-saudara saudara-saudaranya. Kemudian juga tidak didahului oleh huruf jer atau juga tidak ada mudofnya. Maka kalau begitu kam di sini fi mahali rofin sebagai muktada. Kolaman sebagai tamjiznya. maka fi mahali rofin sebagai khobar khobarnya. Ya kam ismu kinayatin mabniun ala sukuni fi mahali rofin muktadaun. Ya, fi mahali rofin sebagai mubtada'. Inilah beberapa tempat untuk mengikrob kam al-istifhamiyah. Ya, beberapa tempat untuk mengikrob kam al-istifhamiyah. Tadi sudah Anda sebutkan ya. <clears throat> Perhatikan dulu ini baik-baik. Nanti dia apabila digunakan bertanya tentang maf'ul bi maka kam di sini nanti dianggap sebagai fi mahalin nasbin sebagai maf'ulun bi itu kalau fiilnya mutaaddi karena maf'ul bi itu kan hanya muncul dari fiil yang mutaaddi sekarang pertanyaannya gini kalau misalkan setelahnya itu fi'il lazim. Buat contoh ditulis contohnya. Kam rojulan roja'a. Ya. Kam rojulan roja'a. Roja'a. Ini kan fi'il lazim bukan fi'il muta'addi. Maka i'robnya nanti di sini kam fi mahalli rof'in sebagai mubtada'un bukan sebagai fa'il ya. Mafhum? Bukan sebagai fa'il. Terus mana fa'ilnya roja'ah? Domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke kam. Jadi jumlah fi'liyah irobnya sebagai apa di sini? Fi mahalli rof'in sebagai khobar. Paham? Kalau setelahnya fi'il lazim, kam di sini i'rabnya nanti sebagai mubtada. Kam rojulan roja'a. Berapa laki-laki yang telah kembali? Nah, rojulan di sini nanti jelas sebagai tamiznya. Permasalahannya di kam. Kam sebagai apa? Jawabannya kam sebagai mubtadaun. Bukan sebagai fa'il. Kenapa? Karena roja'a fa'ilnya itu domir mustatir takdirnya huwa baru kembali ke kam. Jadi apa i'rabnya jumlah fi'liyah di sini? Fi mahalli rof'in sebagai khobarun. Tapi kalau setelahnya fi'il muta'addi baru kam di sini dianggap sebagai maf'ulun bi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Kalau setelahnya adalah fi'il muta'addi. Tapi kalau setelah kam adalah fi'il lazim maka dia fi mahali rofin sebagai mubtada, fi lazim fi mahali rofin sebagai khobarnya, bukan sebagai fa'ilnya. ya kenapa anda tambahkan permasalahan itu biar jelas sehingga kan nanti kalau ketika berjumpa kita mengetahui kedudukan masing-masing dari kam tersebut Kemudian permasalahan berikutnya masih kami istifhamiyah Diperhatikan apabila datang setelahnya fiil mutaaddi. Ya. Ditulis apabila datang setelahnya fiil mutaaddi. Namun maf'ul bihnya disebutkan setelah fiil tersebut. Ya, maf'ul bihnya disebutkan setelah fiil tersebut. Contoh, kam kita ban korok tahu, korok tahu, bukan korok ta. Kalau korok ta saja jelas nanti di sini. Kamnya sebagai fi mahalin nasbin sebagai mafulun bi ini kam kitaban korok tahu ada berapa kitab yang telah engkau baca kedudukannya nanti kam kitaban korok tahu kam di sini fi mahalli raf'in sebagai mubtada korok tahu fi mahalli raf'in sebagai khobar. Robitnya ada nggak jumlah fi'liannya nih? Ada domir huwa kembali ke kita kitaban itu atau kembali ke kam itu gitu. Karena kitaban kan nanti jadi tamiznya. Setiap jumlah yang mau menjadi khobar kan harus mengandung robit domir yang kembali kepada mubtadanya. Korok tahu domirhu kembali ke belakang. Maka kam di sini nanti fi mahalli rof'in sebagai mubtada. Meskipun setelahnya fi'il muta'addi. Namun maf'ul bihnya disebut disebutkan. Kalau kam qala man ishtaraita, maf'ul bihnya enggak disebutkan di situ. Berarti kam mau tidak mau harus menjadi maf'ulun bi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Namun qara tahu hu maf'ul bihnya sudah disebutkan. Sehingga dipastikan bahwasanya kitaban di situ secara asal bukan sebagai mubtada eh bukan sebagai maf'ul bi tapi sebagai mubtada karena kam yang menggantikan kedudukannya maka kam fi mahalli raf'in sebagai mubtada'nya kitabannya sebagai tamiz jumlah fi'liyah tau fi mahalli raf'in khabarun sebagai khobar. Robitnya domir mustatir takdirnya huwa kembali ke kitaban atau kembali ke kam itu. Tapi kalau praktek, anak bilang lebih sering jumpa kam istifhamiyah nanti. Sekarang yang kedua, kam al-khobariyah. Kita ingin membahas tentang kam khobariyah. sini lihat definisinya ya. Hiyal lati tufidu ma'nal kasroh. Kam khobariya ini adalah kata yang memberikan faedah tentang makna banyak. Agak sedikit sulit untuk difahami. Kalau yang yang yang bagus untuk difahami, kam kam khobariya adalah kata yang digunakan dengannya untuk mengkhobarkan tentang sesuatu yang banyak namun belum jelas. Kata yang digunakan untuk mengkhobarkan, untuk memberikan khobar, menyampaikan tentang banyaknya sesuatu yang belum jelas anil kasrati al majhula tentang banyaknya sesuatu yang masih majhul wala tahtaju ila jawabin dan kam khobariya itu nggak butuh kepada jawaban. Kenapa? Karena dia hanya mengkhobarkan kepada kita tentang sesuatu yang jumlahnya banyak gitu. Dia hanya ingin menyampaikan kepada kita tentang sesuatu tersebut. Ini jumlahnya banyak, namun nggak diketahui berapa. Sudah, nggak nggak butuh jawaban dia. Kalau kam istifhamiyah, dia menyampaikan sesuatu kepada kita butuh jawaban. Paham? Karena jenisnya nggak jelas atau bentuknya nggak jelas, maka dia butuh jawaban. Tapi kalau kam khobariyah, namanya saja khobar. Kam khobariyah yaitu berbentuk khobar, pemberitaan kepada kita. Tujuannya hanya ingin menyampaikan, ini sesuatu bentuknya banyak namun keadaannya tidak diketahui kejelasannya. Tapi dia nggak butuh jawaban. Karena dia hanya ingin menyampaikan khobar kepada kepada kita. Wa zuha. Sekarang tamiznya kam khobariyah. Tamiznya kam khobariyah ada empat ya. Yang pertama bisa jadi mufrad majrur. Dia mufrad majrur dengan min. Contoh, kam min syahidin nala asyhadatah berapa banyakkah orang yang syahid yang mendapatkan syahadah? Ya, mendapatkan syahidnya. Lihat dia hanya ingin menyampaikan kepada kita, banyak orang yang syahid yang dia itu sudah mendapatkan syahadahnya, mendapatkan syahidnya. Namun jumlahnya nggak diketahui berapa banyak orangnya nggak diketahui. Tapi bentuknya di sini hanya ingin menyampaikan banyak loh orang yang sudah syahid dan dia itu mendapatkan syahid. Dia gugur di jalan Allah sebagai seorang yang syahid. Berapa jumlahnya? Ya nggak diketahui, yang penting banyak. Lihat kam min syahidin. Min syahidin adalah tamyiz dari kam al khobariyah Ini kalau antara perbedaannya nanti lebih mudah insya Allah. Pertama, satu sisi kalau kam isti'famia butuh jawaban, ada tanda tanyanya. Kalau kam khobariyah enggak. Tapi di satu sisi lagi, kalau kam isti'famia, eh kam khobariyah, itu tamisnya selalu mufrad majrur atau jamak majrur. Entah jamak majrurnya dengan huruf jar atau majrurnya nanti dengan idofa. Jadi lebih mudah dibedakan. Yang kedua, mufradu mufradun majrurun bil idofa. Dia mufrad yang dimajrurkan dengan idofa sebagai mudhof ilai dari kam. Seperti kam syahidin nalas syahadata. Kam syahidin kam sebagai mudhof ilaihnya nanti syahidin sebagai eh kam sebagai mudhofnya syahidnya syahidin sebagai mudhof mudhof ilaihnya Kemudian jam'u majrurin bimin dia jamak tapi majrurnya dengan min seperti kam min rijalin nalus syahadata ya kam min rijalin nalu asyhadata min rijalin jamak majrur dengan min ingat ya majrurnya huruf jernya tertentu hanya huruf jermin saja nggak ila nggak an nggak fi nggak ruban nggak semuanya hanya huruf jermin saja yang keempat jam'u majrurin bil idofa dia jamak majrur dengan idofa Seperti kam rijalin nalu asyhadata. Sampai sini difahami. Yang penting jam apanya tamiznya dulu ya. Pahami tamiznya dulu. Posisi tamiznya hanya pada empat keadaan itu. Sekarang i'rab kam al-khabariyah. Tulis saja ya. I'rab kam khabariyah seperti i'rabnya kam al-istifhamiyah. Apa? I'rab kam al-khabariyah itu seperti i'rabnya kam al-istifhamiyah. i'rab dari kam al khobariyah seperti i'rabnya kam al istifhamiyah. I'rab kam khobariyah itu seperti i'rabnya kam istifhamiyah. Berarti kalau kam min syahidin nala syahadata, kam ismu kinayatin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtadaun sebagai mubtada. Kenapa? Karena nala memang dia fi'il, jumlah fi'liyah ya. Paham? Namun fa'ilnya itu belum disebutkan. Tidak tersebutkan gitu. Syahadata itu sebagai maf'ulun bihnya. Berarti jumlah fi'liya ini bisa memiliki robit. Yang kembali kepada mubtada. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili wal, wal maf'ulun bih. Fi mahali rof'in khobarun. Robitnya, fa'ilnya nala, domir mustatir, takdir jahwa kembali ke kam. Sama semuanya ya. Kam min rijalin nalus syahadata. Sama. Di sini irobnya semuanya adalah fi mahali rofin sebagai mubtada. Paham? Jadi kam khobaria Irobnya persis dengan kam al istifhamia Tidak ada perbedaannya. Kemudian wal khulasatu. Sekarang ringkasannya anna kam al istifhamiyah yakunu tamyizu wa mufradan mansuban wa in sabaqahu harfu jarrin 'ala roji yajuzu jarruhu. Kam istifhamiyah tamyiznya itu selalu mufrad mansub. Mufrad mansub. Jadi lebih mudah ketahuan gitu karena dia mufrad mansub. Wa in sabaqahu harfu jarrin dan apabila mendahului kam istifhamiyah huruf jar ala roji menurut pendapat yang roji ya juzu jarruhu boleh menjerkan tamiz tersebut seperti yang kita sebutkan tadi ya bikam junaihatin bikam, bikam junaihin ishtaraita hadza ada bikam junaihin maka tamiznya kalau kamnya didahului oleh harfu jer tamiznya dibaca majrur mufrad majrur tapi kalau nggak didahului oleh huruf jer atau uh, mudhaf maka tamiznya kam istifhamia mufrad mansub. Difahami? Itu untuk kam istifhamia. Terus kam al-khabariyah yakunu tamyizuha jam'an majruron. Kam khabariyah tamiznya itu selalu berbentuk jama majrur bil idhafati au majrurin bi harfir jarri baik majrurnya karena idova sebagai mudhof ilai dengan kam atau dia dimajrurkan dengan huruf jer min. Atau pilihan yang kedua, tamiznya itu mufrad majrur. Baik majrurnya dengan idova atau baik majrurnya dengan huruf jer min. Makanya tadi Anda sebutkan, kam khobariyah tamiznya nanti ada empat. Mufrad majrur dengan min atau mufrad majrur dengan idova atau jamak majrur dengan min atau jamak majrur dengan idhofah. Dan ringkasannya kam khobaria tidak butuh kepada jawaban. Ya, kam khobaria tidak butuh kepada jawaban. Perkaranya itu lebih mudah untuk difahami karena koedahnya sudah dipegang. Jadi bukan ngeraba-ngeraba buta saja nanti. Ingat, jangan ambil dari contoh di buku. Apalagi yang punya kitab mausu'a. Itu ada contoh-contoh di situ dari kam istifhamiyah atau kam khabariyah. Jangan diambil dari buku. Buat sendiri, kaidahnya sudah ada. Taib subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.